Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimatullah alaih. Sekarang kita memasuki pembahasan yang baru, namun ada keterkaitan dengan yang sebelumnya, yaitu pantun atau puisi yang ke-14. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimatullah alaih. Perhatikan baik-baik ikut nyimak di situ. Nah, barakallahu fikum. Kalau enggak kuat di belakang itu enggak masalah, biar dingin. Qala al-mu'allif rahimahullah, "Rawadzaka qaumun la yuraddu hadithuhum, ala khaba qaumun kadzdzabuhum maqbihu." Artinya mengenai nuzul turunnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah diriwayatkan oleh sekelompok kaum dari kalangan para sahabat yang hadisnya itu enggak ditolak karena mutawatir. Yang namanya mutawatir itu banyak yang meriwayatkan. Beda dengan ahad. Kalau ahad bisa dikatakan sedikit satu orang dua orang tapi mutawatir. Siapa yang nolak coba bayangkan kalau mutawatir? ala khaba qaumun kadzdzabun wa qubbihu ketahuilah sungguh telah bangkrut telah rugi sekelompok kaum yang mereka mendustakan para sahabat hadisnya paham ya mendustakan hadisnya para sahabat wa qubbihu dan mereka pun dicela siapa yang maksudnya mu'tazilah dan jahmiyah dua kelompok sesat yang senantiasa na barakallahu fikum menyelisih manhaj dan juga prinsip serta akidah Ahlussunnah wal Jamaah Jahmiyah dan Mu'tazilah Siapa pentolannya Jahmiyah? Mengambil ilmu dari siapa? Ja'ad eh? Ja'ad Gerham mengambil ilmunya dari siapa? Dari siapa antum? Antum? Eh? Yang jelas suaranya. Bayan bin Sam'an mengambil ilmunya dari Talut bin Ukhtil Labid Ibn Al-Asam Al-Yahudi. Ujung-ujungnya ilmu dari orang Yahud. Adapun Mu'tazilah dari siapa? Siapa? Wasil Atta' Al-Mu'tazili. Kita lihat syarahnya. Qala Syekh Al Fauzan hafizallahu taala as syarh Qaulun Nadim rahimahullah Rawadhaka qaumun ay rawa haditsan nuzul jama'atun min sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Sungguh telah meriwayatkan hadis nuzul turunnya Allah Subhanahu wa taala sekelompok jamaah dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak mutawatir. La yuraddu hadithuhum li'annahu haditsun mutawatir an rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ditolak hadisnya. Kenapa? Karena hadis mutawatir banyak sahabat yang mendatangkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala hilata fi lil Jahmiyah wal Mu'attilah liyarudduhu min nah, min nahiyatis sanad. Ini perhatikan baik-baik. Tidak ada hilah, tidak ada celah, tidak ada jalan untuk Jahmiyah dan Mu'attilah. Nah, barakallahu fikum menolak dari sisi sanad. Enggak ada jalan enggak. Kenapa enggak ada jalan? Karena mutawatir. Hadis itu kan sudah mutawatir, banyak meriwayatkan. Kalau ahad baru mereka ragu-ragu. Paham ya? Tapi kalau mutawatir siapa yang nolak coba? Paham ya? Walaupun pembagian ini muncul belakangan ya. Pembagian hadis mutawatir dan ahad ini muncul belakangan. Muncul belakangan. Wa illa na barakallahu fikum pada asalnya hadis imma sahih imma dhaif. Hukum asalnya globalnya seperti itu. Tapi kesimpulannya apa kemarin? Mau mutawatir ataupun ahad, kalau sahih diambil. Paham ya? Jangan cuman kita ngambil kalau dalam masalah Eh, akidah ini yang mutawatir saja kalau ahad kita enggak mengambil katanya. Allah musta'an. Innamal a'malu binniyat. Berkaitan masalah akidah enggak itu? Keyakinan, hati. Tapi mutawatir atau ahad itu? Termasuk mutawatir atau ahad? Ahad karena enggak ada yang sahih satu jalur pun kecuali ya jalurnya Umar bin Khattab radhiyallahu Bayangkan itu. Tapi diambil masalah akidah walaupun ahad. Jadi kesimpulannya bagaimana? Hadis itu walaupun mutawatir ataupun ahad kalau sahih diambil. Paham ya? Kalau selain diambil jangan seperti orang hati disebut Tahrir eh, atau yang semisalnya ini hadisnya ahad ini kita tolak, enggak menerima hadis ahad katanya. Harus mutawatir katanya. Nah, padahal kalau buka puasa, satu orang adzan langsung buka dia. Nunggu dulu biar banyak orang adzan dulu biar mutawatir. Enggak ada adzan satu orang. Bayangkan, tanakut, kontradiksi. Tahu kontradiksi yang teman? Tahu kontradiksi enggak? Apa itu? Bertabrakan. Tanakut. Bayangkan itu Allah musta'an. Kita lanjutkan. Ala khaba qaumun li'annahum kadzdzabu hadzal hadits. Ketahuilah, sungguh telah bangkrut atau sungguh telah rugi sekelompok kaum. Kenapa? Li'annahum kadzdzabu hadzal hadits. Karena mereka mendustakan hadis ini. Karena apa? Perhatikan baik-baik. Nah, karena mereka mendustakan hadis ini, hadis masalah nuzul. Wa nafaun nuzul anillah dan mereka meniadakan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu haditsar rasul bi ghairi muradir rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengubah makna hadis Rasulullah dengan apa? Dengan makna yang tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waftarau 'ala Allah Dan mereka membuat kedustaan atas nama Allah dengan suatu kedustaan. Ngeri sekali. Kadzabuhum wa qubbihu. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan para sahabat membahas hadis tersebut. Wa qubbihu dan mereka dicela. Siapa sih mereka ini? Wa humul jahmiyah ingat-ingat. Jahmiyah, kelompok sesat Jadi pelopor ini siapa tadi? Siapa tadi? Akh Yusuf? Ayo na'am. Siapa? Ubay bin Sufyan. Siapa tadi? Jahm Sofwan. Al-Jahm Sofwan. Siapa yang bunuh dia? Seorang amir, seorang pemimpin saat itu, Amin Khurasan. Hmm? Yang bunuh Jahm Sofan siapa? Salim bin Ahwaz. Nah, yang bunuh Ja'ad bin Dirham. Siapa yang bunuh Ja'ad bin Dirham? Eh, Khalid bin Abdullah Al-Qasri kapan membunuhnya waktu itu? ketika Idul Adha. Dhahu dhahayakum fa inni mudahin bil ja'd dirham. Nah, sembelihlah sembilan kalian karena sesungguhnya aku akan menyembelih berkorban dengan ja'd dirham. Kenapa kau disembelih para fiikum perhatikan baik-baik. Kenapa kau sembelih? Kenapa? Sebabnya? Ahsan karena saat itu terkenalnya Ja'ad bin Dirham ini berkeyakinan bahwasanya Allah Taala tidak mengajak bicara Musa dan tidak menjadikan Ibrahim Khalil. Akhirnya turun dari mimbar sembelihlah Ja'ad bin Dirham tersebut oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Nga'am barakallahu fikum. Keadaan seperti itu, al-bid'ah ad-dhalal. Kata beliau, "Wa humul jahmiyah wa man sara 'ala manhajihim." Mereka adalah Jahmiyah dan orang-orang yang berjalan di atas prinsip mereka. Fa aslul bala'i humul Jahmiyah wal Mu'tazilah. Sumber balak petaka adalah mereka-mereka Jahmiyah dan Mu'tazilah wa kullu man ja'a min ba'dihim. Dan setiap orang yang datang setelah mereka wasara ala nahjihim dan berjalan di atas prinsip mereka, fahumul ladina fatahu babad dhalala wal billah. Mereka-mereka inilah yang membuka pintu kesesatan. Wal billah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man za'a ba'dahum min ahli dhalal fahuwa tabi'un lahum dan setiap orang yang datang setelah mereka dari kalangan ahlul dalal orang-orang sesat maka sebenarnya Naam dia mengikuti langkah dan jejaknya Ja'ad Dirham dan juga Jahmiyah, Mu'tazilah atau semisalnya. Naam. Kata beliau, tayyib. Wa yatahaqqaqu fihim qaulur Rasul dan sungguh telah terwujudkan benar sahih sabda Rasulullah SAW mengenai mereka. Maksudnya apa? Benar-benar diterapkan Naam sabda Rasulullah untuk mereka apa itu? Man da'a ila kana 'alaihi minal ismi mithlu asami man tabi'ahu la yanqusu dhalik min asamihim syai'a. Perhatian baik-baik. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak berkurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Maksudnya apa? Dia dapatnya full. Maksudnya, Dapat dosa dia mengajak kepada kesesatan plus memikul dosanya orang-orang yang mengikuti dia. Allah musta'an. Sebaliknya, wa man da'a ila hudan kana lahu minal ajr. Dan barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala mislu uzuri man tabi'ahu seperti pahalanya orang-orang yang mengikutinya. La yang kusudalika min ujurim syai'a dan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang mengikutinya. Paham ya? Maksudnya pahala orang-orang yang mengikuti dapat kemudian dia sendiri mendapatkan pahala karena dia mengajak berkebaikan plus mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti dia. Maksudnya ya, itulah nah barakallahu fikum dalil yang sahih mengenai wajibnya bagi kita semuanya untuk mengajak kebaikan, bukan mengajak berkejelekan, kemudian mengarahkan saudara kita berkebaikan, bukan malah mengajak untuk berbuat kejelekan. Nasallahu salamatul afiyah karena ancamannya sebagaimana sudah kita lewati tadi, dosanya berlipat-lipat. Mendapatkan dosa mengajak berkejelekan dan juga memikul dosa orang-orang yang mengikuti dia di dalam kejelekan. Sallallahu alaihi wasallam afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.